Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda dalam hadis yang masyhur talabul ilmi faridatun ala kulli muslim menimba ilmu agama perkara yang fardu perkara yang wajib atas tiap-tiap umat Islam baik dia laki-laki ataupun dia perempuan Semuanya berkewajiban untuk mengkaji, mempelajari bimbingan Islam, bimbingan agamanya. Ikhwanamtina'azakumullah Mempelajari dan mengkaji bimbingan Islam Langsung dari sumber aslinya Dari kitabullah Al-Quranul Karim Dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan penjelasan-penjelasan para ulama ini akan mendatangkan segenap kebaikan-kebaikan bagi pelakunya bagi para pencari ilmunya kebaikan-kebaikan dunia kebaikan-kebaikan agama dan juga kebaikan-kebaikan akhirat ilmu miftahu kulli khair yang namanya ilmu agama ilmu syar'i kunci semua kebaikan siapa saja yang menambahkan kebaikan kebaikan hendaklah dia disebutkan dalam Bukhari Muslim dari sahabat Muawiyah radhiyallahu taala anhuma Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din Daki kebaikan untuknya maka Allah akan fahamkan dia tentang perkara agamanya disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari secara makna bahwasanya kalimat khairan kebaikan yang disebutkan di dalam riwayat ini umum meliputi kebaikan-kebaikan dunia juga meliputi kebaikan-kebaikan akhirat. Sehingga maknanya Siapa yang Allah kehendaki untuk dia kebaikan-kebaikan dunia dan juga kebaikan-kebaikan akhirat, maka Allah akan fahamkan dia tentang agamanya. Yang paham agama, yang paham Islam, yang paham syariat, maka dia akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Sebaliknya kata beliau, Seseorang yang tidak paham agama Yang tidak mengerti bimbingan-bimbingan Islam Berarti dia tidak diharapkan kebaikannya Kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat Dia tidak mendapatkan kebaikan dunia Tidak pula meraih kebaikan akhirat Dikarenakan tidak memahami agama Dari sini Barakallahu Fikum seperti yang diutarakan di atas, al-ilmu miftahu kulli khair. Yang namanya ilmu itu kunci semua kebaikan. Seseorang mengerti mana yang halal, mana yang haram dengan ilmu. Seseorang mengetahui mana yang hak, mana yang batil dengan ilmu. Seseorang bisa memilah-milah ini keimanan, ini kekufuran dengan ilmu. Ini tauhid, ini syirik dengan ilmu. Ini sunnah, ini bid'ah dengan ilmu. Ini ketaatan, ini kemaksiatan dengan ilmu. Ini perintah agama dikerjakan, ini larangan agama ditinggalkan dengan ilmu. Dia mengerti akhlakul karimah, adab-adab yang mulia juga dengan ilmu. Dia bisa berinteraksi dengan sesama dengan mulia, berbakti kepada orang tuanya, berbuat baik kepada tetangganya, berbuat bagus pada sekitar kaum muslimin dengan ilmu. Bahkan terkait dengan urusan-urusan duniawiyah dia dicapai dengan yang namanya ilmu syar'i. Sehingga al-ilmu miftahu kulli khair. Ilmu itu kunci untuk semua kebaikan. Maka sangat dianjurkan bagi kaum muslimin untuk semangat di dalam menimba ilmu agama Allah. Disebutkan dalam riwayat yang lain bahwasanya menimba ilmu agama Allah menempuh jalan upaya cara untuk bisa mendapatkan ilmu agama itu merupakan jalan pintas menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan il jannah Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu Maka Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju ke dalam surga Menempuh jalan untuk mencari ilmu Itu dua pengertian kata para ulama Yang pertama dia betul-betul berjalan Atau naik kendaraan Dari rumahnya menuju ke tempat-tempat ilmu Ke halaqah-halaqah ilmu di majlis-majlis ilmu, di masjid-masjid yang disampaikan ilmu padanya, jalan, berangkat menuju ke tempat-tempat ilmu. Ini yang pertama. Makna yang kedua ialah segala usaha, segala upaya yang dia lakukan untuk mendapatkan ilmu masuk pada riwayat ini. Dia mendengarkan ilmu, dia menghafalkan ilmu, mencatat ilmu, memurojaah kembali ilmu yang dia dapatkan. Itu semuanya termasuk menempuh jalan untuk meraih ilmu. Pahalanya Allah Rasul mengatakan sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju ke dalam surga. Ini kata para ulama makna hakikinya dikasih kemudahan nanti di hari kiamat ketika umat manusia semuanya akan menyeberangi sirat jembatan yang dibentangkan di atas punggung jahanam ujungnya surganya Allah azza wa Jalla dikasih kemudahan untuk melewatinya selamat dari neraka di bawahnya masuk dalam surganya Allah azza wa Jalla sehingga dinyatakan oleh para ulama talabul ilmi aqrabut turuqil musilati ilal jannah menimba ilmu agama merupakan jalan pintas yang cepat yang selamat menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala dengan riwayat di atas. Maka kaum muslimin rahimakumullah dengan beberapa riwayat yang dibacakan tadi yang menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan orang yang belajar agama tadi. Maka seyogianya bagi umat Islam tanpa terkecuali laki ataupun wanita, pejabat ataupun rakyat, kaya atau miskin, semuanya berkewajiban untuk mempelajari agama Islam. Dinul Islam, ilmu syar'i yang termaktub dalam kitabullah sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan diterangkan oleh para ulama-ulama kita di buku-buku mereka dalam semua bidang ilmu yang ada. Ilmu alatnya, ilmu akidah, ilmu masalah keimanan, perkara-perkara ibadah, perkara akhlak, perkara adab, perkara muamalah semuanya. Dia pelajari sedikit demi sedikit. Kewajiban kita sebagai kaum muslimin di satu sisi itu merupakan keutamaan besar bagi kita dan upaya kita untuk meraih kebaikan-kebaikan dunia dan kebaikan-kebaikan akhirat. Kaum muslimin rahimakumullah. Di dalam menimba ilmu agama Allah yang dituntut atas masing-masing muslim ialah at-tahalli wa takhalli hatta yakuna ilmuhu nafi'a yang dituntut atas masing-masing muslim dan muslimah yang menimba ilmu agama ialah yang pertama at-tahalli dia harus menghiasi dirinya dengan akhlak-akhlak pencari ilmu menghiasi dirinya dengan akhlakul karimah, budi pekerti yang luhur yang wajib ada pada pencari ilmu agama. Namanya tahalli, menghiasi diri. Seperti al-ikhlas, ikhlasun niyah, mengikhlaskan niatnya di dalam mengkaji ilmu agama. Tujuan dia untuk mengentaskan kebodohan dari dirinya. Supaya dia tidak bodoh supaya dia bisa beramal dengan ilmu, supaya dia beribadah dengan ilmu, tidak dengan kejahilan. Dia menimba ilmu agama Allah dalam rangka untuk menjaga agama Allah yang mulia ini. Dijaga dengan dipelajari lalu diamalkan. Atau dia niatkan untuk membela agama Allah Azza wa Belajar agama Allah untuk membela agama Allah dari rongrongan musuh-musuh agama atau orang-orang yang hendak mencoreng moreng nama baik agama. Dia bela dengan dia belajar untuk bisa menepis tuduhan-tuduhan tadi. Ikhlasun niat, niatnya ikhlas. Belajar agama bukan dalam rangka untuk kedudukan atau jabatan. Belajar dunia, belajar agama bukan dalam rangka untuk dunia dan seisinya harta benda mengkaji ilmu agama Allah bukan dalam rangka untuk mencari pengikut, bukan dalam rangka untuk kemasyhuran atau ketenaran atau titel atau gelar atau yang lainnya, bukan. Tapi niatannya seperti yang disebutkan tadi. Ini akhlak seorang talibul ilmi, ikhlas dalam niatnya. Yang kedua dia harus sabar dalam talabul ilmi. Sabar ketika belajar Sabar ketika menimba, mengkaji satu persatu bimbingan Islam yang mulia. Sabar ketika menghadapi ustadznya, dai-nya. Sabar segala-galanya. Dikarenakan menimba ilmu agama Allah bukan sehari dua hari, tapi dia berbulan-bulan bertahun-tahun lamanya sampai kita matang keilmuannya sabar dalam serba keterbatasan dalam menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau sabar, dia akan menuai hasilnya. Tidak sabar, tidak bakal jadi ilmunya. Dia juga yang ketiga harus memiliki akhlakul karimah. Harus menampilkan akhlak yang mulia dalam kesehariannya sebagai bentuk pengamalan ilmu. Dia harus menjaga lesan, menjaga tangannya, menjaga matanya, telinganya, anggota badannya dari perkara-perkara yang mungkar. Dia harus menghiasi dirinya dengan akhlakul karimah kepada semua orang. Sebab dia sedang menimba ilmu agama dan memikul ilmu agama yang mulia. Jangan dia coreng dengan akhlak yang buruk. Jangan dia cemarkan dengan perilaku-perilaku yang kasar yang buruk hiasi dengan akhlakul karimah. Namanya at-tahalli. Dan yang kedua namanya at-tahalli dengan kha. Yakni membersihkan, mengosongkan. Yakni at-tahalli minal akhlakir radhilah. Dia harus membersihkan dirinya dari segala bentuk akhlak-akhlak yang tercela, tindakan-tindakan yang tercela perbuatan-perbuatan yang tercela. Dikarenakan dia seorang pencari ilmu agama, talibul ilmi, sedang belajar agama. Tidak boleh bagi dia berdusta, maling, curi hartanya orang, korupsi hartanya orang, atau ucapan yang kasar, ucapan yang kotor, ucapan yang keji, atau di tempat-tempat maksiat atau tempat-tempat yang lain yang mencurigakan, tidak boleh. Dikarenakan dia seorang talibul ilmi. Dia membawa ilmu agama, dia mengkaji ilmu agama, dia mempelajari ilmu agama. Harus dia muliakan ilmu yang dia pelajari ini. Dengan dia mengosongkan, membersihkan dirinya dari semua bentuk akhlak yang tercela. Kalau ini yang ada pada dia, maka ilmunya dikatakan sebagai al-ilmun nafi' ilmu yang bermanfaat. Ketika dia mengkaji ilmu, mempelajari ilmu agama Allah itu nampak pada kesehariannya. Nampak pada ibadahnya. Giat, semangat, ikhlas di atas sunnah. Nampak pada akidahnya, prinsipnya. Akidah dia lurus, benar. Manhajnya dia lurus, benar. Tidak ada kekufuran, tidak ada kesyirikan, tidak ada penyimpangan, tidak tercampur oleh ideologi yang menyimpang. Nampak pula pada akhlakiyahnya, adabiyahnya, muamalahnya, interaksinya. Nampak akhlak yang mulia pada dirinya dan hilang daripadanya akhlak-akhlak yang tercela. Maka ilmunya akan manfaat. Ini yang paling penting. Bukan semata-mata belajar ilmu untuk wacana. Bukan semata-mata mengkaji ilmu untuk wawasan. Bukan, itu bukan ilmu agama. Ilmu agama diamalkan. Sehingga harus tahalli wa takhalli. Hiasi diri kamu dengan akhlak yang mulia dan bersihkan diri kamu dari akhlak-akhlak yang tercela. Seorang talibul ilmi pencari ilmu agama Allah, orang yang sangat mulia, mengejar kemuliaan pada keutamaan yang sangat besar berbeda dengan umumnya kaum muslimin. Barakallahu Ketika ada seorang pencari ilmu agama di tempat-tempat yang mencurigakan, orang sudah komplain. Ngapain dia di situ? Eh, masuk jamaah masjid Purbalingga kok di situ? Eh, ngapain dia itu? Dikarenakan ini orang mulia, orang baik, sedang mengejar kebaikan, mempelajari kebaikan. Orang akan komplain, langsung akan e, bereaksi. Ada apa ini? Ini orang yang biasa taklim di masjid, biasa jamaah di masjid, biasa mengkaji ilmu agama, mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis. Nah, kok teman-teman seperti itu langsung komplain. Lain halnya dengan yang selain mereka. Itu dibiarkan aja sama yang lainnya. Biasa. Kalau yang ini istimewa, Jangan kamu kotori ilmu agama dengan tindakan-tindakan yang gak terpuji. Sehingga dikatakan at-tahalli wa tahalli itu ilmu yang manfaat. Sekali lagi bukan semata-mata wacana, bukan semata-mata uh, barakallahu fikum yang se eh, seperti itu, tapi untuk diamalkan. Inilah barakallahu fikum uh, ilmu yang manfaat dan itu yang mendapatkan sekian banyak keutamaan keutamaan besar dalam Islam Barakallahu Kemudian di antara perkara penting yang diperhatikan oleh kaum muslimin dalam menimba ilmu agama Allah ialah selektif di dalam mencari guru. Selektif di dalam mencari ustadz, pengajar, guru yang mengajarkan ilmu kepada dia. Ini sesuatu yang sesungguhnya disepakati oleh para uqala, orang-orang yang berakal yang cerdas. Dia harus mencari sosok yang ahli, yang betul-betul ahlul ilmi, yang memiliki ilmu agama, ilmu syariat, ilmu din. Dan dia adalah orang yang memang memiliki kriteria-kriteria yang layak untuk mengajarkan ilmunya. Ilmu agama yang ada. Dengan kesepakatan semua pihak. Ini berlaku para fikum tidak hanya terkait dengan ilmu agama. Dalam semua aspek kehidupan kita pun masing-masing kita akan kembali kepada ahlinya. Kepada ahlinya yang berkompeten dalam bidangnya. Tidak mungkin kembali pada semua orang. Urusan jahit menjahit pakaian. Tidak mungkin antum datang ke tukang bangunan di semen nanti. Pasti datanya ke tukang jahit. Kan begitu ya. Tukang jahit itu macam-macam. Ada yang kelasnya masih amatiran, ada kelasnya sudah mulai lumayan, ada yang profesional. Cari yang mana? Yang profesional. Kamu punya kain yang begitu mahal harganya. Satu meternya setengah juta. Kamu beli tiga meter tiga juta. Untuk membuat sebuah jubah. Atau mengasihkan tukang jahit yang amatiran. Mau? Gak ada yang mau. Atau bahkan memilih dan memilih. Yang mana yang tukang jahitnya itu? Bulan. Siapa dia? Cari. Diseleksi. Siapa dia? Tukang jahit. Iya. Bagaimana ke keahlian dia dalam tukang jahit? Amatiran. Maaf. Yang lainnya terus dicari sampai ketemu yang betul-betul tukang jahit yang ahli dalam bidangnya. Maka kamu akan serahkan kain kamu tadi ke situ. Hasilnya memuaskan sesuai dengan yang kamu minta. Barang mahal kelihatan mewahnya dengan jahitan tadi itu urusan jahit menjahit. Urusan dekorasi rumah larinya kemana ini? Ya ahli dekor, nggak mungkin lari ke penjahit. Sekalian ya dekorasi rumah gitu. Bajunya bagus, dekorasinya amburadul, dikarenakan bukan ahlinya. Otomatis antum akan mencari ahli dekorasi rumah itu pun antum cari betul-betul yang ahlinya, yang profesional. Kan begitu. Supaya dekorasinya indah, bagus. Demikian seterusnya. Semua hal semua umat manusia yang berakal cerdas pasti dalam semua bab, dalam semua bidang, dalam semua hal akan mencari yang ahlinya dalam bidang tersebut. Yang ahlinya dalam bidang tersebut. Itu semuanya barakallahu fikum urusan dunia. Urusan dunia. Kalaupun salah paling salah duniawinya. Salah jahit yang tadinya bagus berlepotan. 3, 3, 3 meter kain 1,5 juta berantakan. Hanya itu aja paling. Dekorasi rumahnya jadi semrawut. Bayangannya indah, minimalis, jadi kayak rumah gendruwo. Mungkin jadi menyeramkan. Hanya itu saja paling. Yang kita bahas sekarang ini adalah terkait dengan urusan ilmu agama. Ilmu syar'i yang berkaitan langsung dengan akidah kita, keimanan kita, ibadah kita, akhlak kita, adab kita, interaksi kita, dunia kita, akhiratnya kita. Maka tentunya ya ikhwanamtina azakumullah Seyokianya seorang muslim itu lebih selektif di dalam mencari guru yang mengajari dia. Dari siapa dia mengambil ilmu agama itu? Rewel, lebih rewel daripada urusan duniawiah yang lainnya. Rewel dia. Siapa dia? Fulan. Iya, namanya Fulan. Dari mana belajarnya? Bagaimana belajarnya? Berapa lama belajarnya? Dengan siapa belajarnya? Semangat atau enggak belajarnya? Mau Muktabar apa enggak belajarnya itu? Bagaimana keilmuannya? Bagaimana akidahnya? Bagaimana manhajiah dia? Bagaimana ideologinya dia? Bagaimana amaliyah dia? Bagaimana akhlakiah dia? Bagaimana muamalahnya dia? Bagaimana interaksinya dia? Rewel. Diteliti terlebih dahulu rinci, detail sampai ada kejelasan ini orang baik akidahnya, ini orang lurus manhajnya, ini orang rajin ibadahnya, ini orang bagus akhlak adabnya, ini orang berilmu tentang perkara agama Allah yang mulia ini. Baru ambil ilmu daripada. Nah, nanti lah cuma sedikit. Ya iya. Tidak semua orang diambil ilmunya. Yang diambil itu yang ahlinya Sedikit memang Tidak banyak Oh berarti kan nanti uh, Membatasi Ya iya memang membatasi Dikarenakan yang ahli cuma segitu itu Ya hanya itu saja yang kamu ambil ilmu dia Kalau kebetulan di tempatnya kamu Banyak yang seperti itu Alhamdulillah Kok sedikit hanya sama dia Dan itu bukan namanya taklid itu bukan namanya asobiyah Itu namanya selektif mencari guru Yang kita pelajari ilmunya Yang kita pelajari Al-Quranul Karim Yang kita pelajari hadisnya Rasulullah SAW Yang kita pelajari keterangan para ulama-ulama kita Melalui dia Orang yang terpercaya agamanya Akidahnya, akhlak dan juga yang lain-lainnya Dan keilmuannya Oleh karena itulah Barakallahu fikum sesuatu yang disepakati oleh para ulama salaf dari kalangan para sahabat tabi'in dan juga atba'ut tabi'in di dalam bab tolapul ilmi harus selektif. Lihat dari siapa kamu mengambil ilmu agama ini. Diriwayatkan dari jalur yang sangat banyak dan sahih secara meyakinkan dari Muhammad ibnu Sirin rahimahullahu taala Salah seorang ulama era tabi'in Beliau menegaskan prinsip dan konsep yang disepakati para ulama tadi Beliau mengatakan Inna hadhal ilma dinun Fanduru amman ta'khuduna dinakum Sesungguhnya ilmu ini adalah agama Sesungguhnya ilmu ini adalah agama Fanduru amman ta'khuduna dinakum maka lihatlah dari siapa kamu mengambil ilmu agama ini. Yang pertama kali diseleksi orangnya. Dari siapa? Baru yang kedua, apa yang dia sampaikan? Barakallah. Fanzuru amman takhuduna dinakum. Maka lihat dari siapa kalian mengambil ilmu agama kalian. Juga diriwayatkan dari Abu Zinad disebutkan oleh Imam Muslim dalam muqaddimah sahihnya. Abu Zinad termasuk ulama kota Madinah. Abdullah bin Zakwan Al-Qurashi Al-Madani Beliau mengatakan adraktu bil Madinati mi'atan kulluhum ma'mun ma yu'khadhu anhumul hadith yuqal laisa min ahli aku mendapati di kota Madinah ini 100 orang semuanya terpercaya secara agamanya orang soleh orang baik tetapi tidak diambil ilmu hadis dari mereka Dikatakan karena mereka bukan ahlinya. Soleh iya. Orang baik-baik iya. Ilmunya tidak ada. Ilmu tentang hadisnya Rasul tidak punya, maka tidak diambil ilmu daripadanya. Laisa min ahli. Lu dia kan orang soleh. Iya dia orang soleh. Yang bilang fasik siapa? Orang soleh. Oh, dia kan orangnya akhlak yang mulia. Iya, akhlak yang mulia. Yang bilang bejat siapa? Tidak ada. Orang baik-baik. Tapi yang kita bahas sekarang adalah menimba ilmu agama. Apakah dia punya ilmu? Oh, nggak punya ilmu. Maaf, tidak diambil ilmu daripadanya dikarenakan bukan termasuk ahlul ilmi. Barakallahu itu Luar biasa. Nama ya Dan masih banyak lagi ikhwan fillah keterangan-keterangan dari para ulama yang lain yang menjelaskan tentang masalah ini seperti penjelasan dari Abdurrahman bin Yazid bin Jabir rahimahullahu taala Abu Utbah Syami Beliau mengatakan la yu'khadul ilmu illa amman syuhida lahu bitalab tidak boleh diambil ilmu Kecuali dari seseorang yang telah dipersaksikan untuk dia Dia telah menimba ilmu agama Yang mempersaksikannya adalah para ulama-ulama masa dia Para mubalik-mubalik senior Para da'i-da'i yang telah mendahului dia Naam, dia seorang pencari ilmu Dia memiliki ilmu Silakan ambil ilmu dari fulan tidak sembarangan. Barakallahu fikum. Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah namanya Abdurrahman bin Amr Abu Amr Al-Auza'i salah seorang ulama Syam pada masanya beliau mengatakan khudh dinaka amman tathiku bihi wa tardha bihi Ambillah agamamu dari orang yang engkau percayai dan yang kau ridhoi. Beliau juga mengatakan i'lamu anna hadzal ilma dinun fanzuru ma tasna'un wa amman ta'khudun wa mimman taqtadun wa man ala dinikum ta'manun. Beliau mengatakan ketahuilah bahwasanya ilmu ini adalah agama. Maka lihat apa yang kamu perbuat dengan ilmu ini. Lihat pula dari siapa kamu mengambil ilmu agama ini. Lihat pula dengan siapa engkau mengambil tauladan dan kepada siapa engkau merasa aman atas agama kamu ini. Ini semuanya barakallahu fikum Ucapan-ucapan para ulama kita yang semuanya satu prinsip, satu konsep yaitu selektif memilih dan memilah orang yang mengajarkan ilmu agama kepada kita. Barakallahu Secara ringkas azakumullah ada beberapa kriteria-kriteria penting Orang yang layak diambil ilmunya Yang pertama ialah Ayyakuna dha Yang pertama Dia ini memiliki ilmu Yang dimaukan dengan ilmu Ilmu agama, ilmu syariat ilmu tentang Al-Quran, sunnah dengan penjelasan para ulama tentang masalah akidah, ilmu fikih, dan juga yang lain-lainnya. Punya ilmu. Dan untuk mengetahui dia punya ilmu dipersaksikan oleh para ulama-ulama di sekitarnya. Para ahlul ilmi di sekitarnya, para duat di sekitarnya, para asatidah di sekitarnya. Naam, dia punya ilmu. Silakan dia menyampaikan ilmunya. Bahkan secara adab dia meminta izin terlebih dahulu kepada gurunya kepada ustadznya, kepada syekhnya untuk menyampaikan ilmu. Ketika dikasih izin, menyampaikan. Kalau nggak dikasih izin, tidak menyampaikan ilmunya. Itu yang dilakukan oleh Imam Malik rahimahullah. Imam Malik rahimahullah demikian. Belum mengatakan aku tidak duduk di majelis ini untuk menyampaikan ilmu sampai aku meminta izin dari 70 orang guruku. Berapa ya kan? 70 orang guru-guruku. Mereka semua mengizinkan aku untuk duduk di sini dan menyampaikan ilmu. Maka saya pun menyampaikan ilmu. Kalau seandainya mereka melarang saya, aku tidak akan menyampaikan ilmu. Itu adabnya. Yang pertama harus memiliki ilmu. Za ilmin. Yang kedua, ayakuna za aqidatin sahihah dia memiliki akidah yang benar, akidah yang sahihah. Keimanannya bagus, tauhidnya bagus, akidahnya bagus, etiologinya bagus, benar sesuai dengan bimbingan Islam yang benar. Bagus akidahnya. Ini sangat penting. Dikarenakan yang namanya guru akan mempengaruhi murid-muridnya. Kalau sampai akidahnya dia salah, maka akan mempengaruhi murid-murid yang lain maka mereka semua akan terpengaruh akidahnya yang salah tadi ayakuna dza aqidatin sahiha yang berikutnya ayakuna dza manhajin salim dia juga memiliki manhaj metodologi beragama yang benar yang selamat yang lurus pegangan dia Al-Qur'anul Karim pegangan dia sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pegangan dia keterangan-keterangan para ulama berhujjah dengan poin-poin di atas berdalil dengan poin-poin di atas mengajarkan poin-poin di atas menguraikan poin-poin di atas ayat hadis keterangan ulama ayat hadis keterangan para ulama selesai manhajnya lurus yang berikutnya lagi ayyakuna dza khuluqin hasan dia seseorang yang memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Ini juga sangat dipentingkan oleh para ulama. Sekali lagi, kita sebagai murid, sebagai kaum muslimin yang mengambil ilmu daripadanya, bukan semata-mata mencontoh mengambil ilmunya, tapi mencontoh perilaku dia. Diambil ilmunya, dicontoh perilakunya. Dan itu yang biasa dilakukan oleh para ulama terdahulu kala. Bahkan pada masa lalu di era-era keemasan ilmu agama mayoritas ulama itu datang ke majelis-majelis ilmu ulama yang lain hanya ingin belajar akhlaknya hanya ingin belajar tata keramanya yang nulis ilmu cuma sedikit seperti yang terjadi pada majelis al-imam Ahmad ibn Hammar rahimahullah Imam Ahmad yang masyhur beliau kalau mengadakan majelis di Masjid Jami' di kota Baghdad di Irak itu full penuh yang namanya masjid ribuan orang yang hadir itu yang nulis ilmu dari beliau beliau mengimlakan hadis dengan sanatnya yang nulis dihitung sekitar 500 orang tidak banyak selebihnya hadir ke majelis beliau hanya untuk melihat dan menyaksikan bagaimana uh, tingkah laku beliau, bagaimana akhlaknya beliau, bagaimana tata keramanya beliau, bagaimana sopan santunnya beliau, bagaimana beliau menguraikan masalah, bagaimana beliau merocihkan sebuah permasalahan, bagaimana beliau menyelesaikan sebuah permasalahan, mengambil sisi ininya. Sehingga harus memiliki akhlak yang mulia. Ayyakuna dha hulukin hasan. Yang berikutnya lagi ialah ayyakuna soliha. Dia orang yang soleh. Dikenal dengan kesolehannya, ketakwaannya kepada Allah Azza wa Jal. Punya semangat beramal soleh. Semangat beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Soleh. Ini pun juga demikian. Sekali dikatakan seorang guru sebagai tauladan bagi murid-muridnya. Barakallahu fikum. Ini secara global ya khonamtina azakumullah kriteria utama orang yang layak diambil ilmunya. Yang pertama kali ilmu. Selebihnya terkait dengan amaliyah dia dan akidah dia. Ketika ada yang seperti ini, ambil ilmu daripadanya dengan tenang, dengan damai, dengan tentram. Kamu tidak usah khawatir terkena pemahaman radikalisme atau terorisme atau e, ekstremisme. Tidak bakal dikarenakan sudah diseleksi dan bagus orangnya. Yang diajarkan ilmu yang manfaat. Yang diajarkan ilmu yang manfaat. Barakallahu fiikum. Dari sini khonamtin azakumullah. Justru yang dibahas panjang oleh para ulama bukan terkait dengan kriteria orang-orang yang layak diambil ilmunya. Yang dibahas panjang justru sebaliknya orang-orang yang tidak layak diambil ilmunya untuk kewaspadaan. Ya, terpaksa saya harus menyampaikan dikarenakan itulah yang disampaikan dari para ulama kita. Mereka bukan semata-mata menyampaikan kriteria ulama atau seorang ahlul ilmi atau seorang dai yang layak diambil ilmunya, tapi yang lebih banyak justru menjelaskan dengan rinci dengan detail pihak-pihak yang tidak layak diambil ilmunya. Saya bawakan dengan global. Harus global. Barakallahu fikum. Yang pertama, <clears throat> yang tidak layak diambil ilmunya. Ya, yang tidak layak diambil ilmunya. Yang pertama ialah al-jahil. <clears throat> Orang yang jahil yang tidak mengerti agama, tidak mengerti ilmu syariat. Ya jangan diambil ilmunya, itu mau belajar apa sama dia orang jahil. Al jahil ya yafqidul ilma, orang jahil tidak memiliki ilmu. Wa faqiru syai' la yu'ti, yang nggak punya ilmu nggak bakal memberikan ilmunya dia. Antum bakal sesat kalau antum e, belajar pada orang yang jahil. Sama seperti antum tidak tahu jalan e, dari Purwokerto ke Purbalingga. Antum nunjuk penunjuk jalan yang juga tahu arah. Pak tolong Pak ya antar ke Purbalingga. Jiwa muter Muter muter muter muter muter muter. Ketemunya Pemalang sana. Eh, naik gunung turun gunung ketemunya radu dongkal eh, di Pemalang sana. Mana nih Pak? Nanti Saya juga nggak paham ya. Nih ya, orang jahil. Ini babnya bab ilmu agama. Bagaimana mungkin belajar ilmu agama kepada yang jahil, yang awam? Tidak bisa. Makanya harus orang yang alim, dha ilmin. Di sini para ulama kita mengulas cukup panjang siapa yang dimaksud dengan al jahil. Jadi dia, nggak apa ya. Ini untuk kewaspadaan. Siapa yang dimaksud dengan orang al jahil? Barakallahu Tapi <clears throat> Ada yang mengatakan al jahil kullu man takallama fi dinillahi bila ilmin. Orang jahil siapa saja yang berbicara tentang agama tanpa ilmu itu orang jahil walaupun titelnya dia banyak sampai nggak muat baunya ini ha? atau walaupun dia pandai dalam mengolah kata-kata orator ha? bisa memukau para hadirin kalau berbicara tapi ngomong tanpa ilmu Bicara dengan tanpa ilmu, tidak ada ayat, tidak ada hadis, tidak ada keterangan para ulama, Ngalur ngidul segala macamnya. Namanya jahil. Ada lagi yang mengatakan, Al jahil man kathura khata'uhu ala sawabih. Orang yang jahil Seseorang yang kesalahan-kesalahan dia dalam perkara agama jauh lebih banyak daripada benarnya. Berarti dia dikenal di kalangan kaum muslimin sering salah dia, salah lagi, salah lagi, salah lagi, ngawur lagi. Banyak salahnya daripada benarnya. Ada jahil. Stop. Anda tidak boleh menyampaikan ilmu dikarenakan Anda masih jahil. Ada lagi yang mengatakan al jahil ahlul bid'ah. Orang yang jahil di sini semua yang menyimpang yang sesat dari kalangan ahlul bid'ah. Dia jahil. Jangan mengambil ilmu daripadanya. Ada lagi yang mengatakan al jahil at ibu minal maksiyah, Seseorang yang baru tobat dari kemaksiatannya. Dulunya dikenal fasik, dulunya dikenal ahli maksiat, dulunya dikenal orang yang hitam kehidupannya terus insaf taubat baru mentas dari kemaksiatannya ada jahil dia belum punya ilmu suruh belajar dulu suruh belajar apalagi para fikum termasuk dalam bab ini orang yang baru masuk Islam dulunya dia kafir entah Nasoro atau Yahud atau Hindu atau Buddha atau yang lain yang non muslim Kemudian Allah kasih dia taufik, dikasih dia hidayah, dikasih hidayah oleh Allah Azza wa masuk Islam, mualaf. Maka dia jahil, dia belum mengerti agama Islam. Belajar dulu. Tidak boleh mengambil ilmu dari yang semacam ini. Barakallahu. Mohon maaf ini, mohon maaf. Sebagian kaum muslimin justru senang sama mereka-mereka seperti ini. Dijadikan sebagai alat untuk maunya menyadarkan yang lainnya begitu. Nah, mantan preman tobat. Nah, gitu ya, mantan preman tobat, mantan pemabuk tobat, mantan koruptor tobat, mantan begal tobat, mantan mesum tobat. Nah, diminta untuk ceramah di mana-mana. Katanya untuk menyadarkan yang lain. Enggak tepat. Suruh ngaji dulu, belajar dulu agama Islam yang benar supaya dia, tahu mana yang hak, mana yang soleh, mana yang ketaatan dan tinggalkan semua e, masa lalu dia tadi itu. Baru ketika punya ilmu silakan berbicara agama. Baru mentas jangan. Apalagi yang baru masuk Islam, wah dibawa kemana-mana itu. Katanya untuk menghantam agama yang lainnya itu. Allah musta'an. Dia belum mengerti ilmu agama Islam. Jangan. Juga termasuk jahil katanya para ulama Seseorang yang alimun ulumid dunia Jahilun ulumid din Semua orang yang secara ilmu keduniaannya Pakar Tapi ilmu agama tidak paham Maka dia termasuk jahil Sebab yang kita bahas ilmu agama Mohon maaf Ada seorang profesor, doktor Bidang ilmu apa ini? fisika. Profesor, doktor, ilmu apa ini? Ilmu nuklir, ilmu medis, ilmu apa lagi? Duniawi. Tapi ketika bab agama nggak ngerti apa-apa. Mohon maaf, tidak seudon. Tapi kau pernah mendapati gitu. Eh, baca al-fatihahnya tidak lancar. Ceglak, cegluk, ceglak, cegluk mau bicara Bismillahirrahmanirrahim eh, sangat berat. Kalau bicara bahasa Inggrisnya lancar, bahasa Prancis masya Allah, Mandarinya luar biasa. Eh, tapi pas bicara eh, bahasa bahasa Arab, nggak bisa. Mohon maaf. Kita nggak menjatuhkan, membicara realita yang ada. Kalau demikian keadaannya, mohon maaf Bapak termasuk kategori jahil tentang perkara agama Tidak bisa mengambil ilmu agama dari Bapak Ilmu medis, ha, silakan Ilmu teknologi, silakan. Nuklir, silakan. Fisika, silakan. Monggo ahlinya dia Ilmu agama, tidak bisa Ada ahlinya masing-masing Ini yang dikatakan jahil Tidak boleh menimba ilmu agama Allah Dari orang yang jahil Yang gak mengerti tentang Islam. Yang dibahas yang tidak mengerti tentang bimbingan agama Islam. Jangan. Barakallahu. Dalam uh, Islam dalam banyak riwayat dikecam yang namanya kejahilan-kejahilan. Nampaknya kejahilan termasuk tanda-tanda kiamat barakallahu Yang kedua, yang tidak bisa diambil ilmunya ialah al-majhul. Namanya apa? Al-majhul. Jadi jahil yang ini majhul. Al-majhul ialah kullu man tasaddara ifadatin nas la yu'rafu haluhu min jihatil ilmi. Seseorang yang tampil bicara agama tapi tidak ada yang mengenal sisi ilmiahnya tidak ada yang mengetahui sisi keilmuan dia dia tidak dikenal dengan ilmunya itu namanya majhul majhul artinya orang yang nggak dikenal yang dibahas sekarang yang tidak dikenal sisi keilmuannya tahu-tahu tampil siapa ya tengok-tengok sini Pak siapa Pak? Pak Nanya ke tokoh-tokoh masyarakat Pak Nanya kepada para alim ulama di setempat Nanya kepada para dai-dai yang ada Tidak ada yang tahu siapa dia dan bagaimana keilmuannya Jangan ngambil dari dia Jangan terkecoh dengan suaranya yang empuk nak nyes Jangan terkecoh dengan orasi dia yang berapi-api. Jangan terpesona dengan tampilan-tampilan dia yang Masya Allah. Itu casing. Yang dibahas sekarang sisi ilmiahnya. Siapa yang tahu dia? Gak ada yang kenal ya. Kok ada yang tahu ya? Jangan ambil ilmu daripadanya. Cukup sekali. Maaf Pak. Uh, masih majuhul. Barakallahu Masih belum dikenal. Barakallahu Nah, kapan orang dikenal? Ketika dikenal oleh yang sebelum-sebelumnya, oleh para ulama di sekitarnya, para masyayikh di sekitarnya, para tokoh-tokoh di sekitarnya, para dai-dai di sekitarnya. Tahu, naam, fulan dia begini begini begini begini, dikenal sisi ilmiahnya. Barakallahu fikum. Luar biasa. <clears throat> Ini juga tidak layak diambil ilmunya. Barakallahu <clears throat> الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله ini disebutkan dalam sebuah kitab Wasaya wa Taujihat li Tullabil Ilm Dr. Sulaiman Abdul Khail hafizahullah beliau menyoroti masalah satu ini beliau mengatakan al-kutaibat kathirah wa kathirah aidan من أناس مجهولين لا يعلم عنهم سابق علم ولا سابق فقههم فيحصل فيها إذا خالفت الحق ضرر على العامة ولهذا أنا أنصح ألا لا يتلقى من هذه الكتيبات إلا من عرف أصحابه وأنه من العلماء الموثوقين بهم دينا وعلما حتى لا يضل Beliau mengatakan kitab-kitab kecil, kutaibat-kutaibat, kitab-kitab kecil sangat banyak sekali beredar dari orang-orang yang majhul, nggak dikenal. Tidak dikenal sebelumnya ilmu dia atau fikihnya dia. Ini kalau sampai dia menyelisihi al-haq, maka akan terjadi kemadharatan bagi keumuman kaum muslimin. Maka kata beliau, saya nasihatkan jangan mengkonsumsi kitab-kitab kecil ini, makanya gede juga, kecuali dari orang-orang yang dikenal penulisnya. Dia termasuk ulama-ulama kita yang terpercaya agama dan ilmunya supaya jangan sampai Anda tersesat. Beliau mengatakan wal mas'alah laisat bihayyinah. Masalahnya bukan perkara yang remeh, perkara yang sangat urgent. Kalau nggak dikenal siapa orangnya, khawatir di dalamnya banyak racun-racun pemikiran, ideologi yang membuat justru pembacanya sesat dengan tanpa dia sadari. Bacalah, ambillah ilmu dari orang yang dikenal keilmuannya dan terpercaya agamanya barakallahu. Sekali lagi, jangan mengambil ilmu dari orang yang majhul yang nggak dikenal siapa dia. Yang berikutnya lagi <clears throat> Termasuk yang tidak layak diambil ilmunya jelas orang-orang yang memiliki akidah yang rusak dari kalangan ahlul bid'ah. Orang-orang yang memiliki ideologi-ideologi yang sesat dari kalangan ahlul fitnah syubuhat Dikarenakan akidahnya enggak beres, manhajiah dia enggak lurus. Jangan diambil. Ini lebih berbahaya lagi. Para ulama salaf eh, zaman terdahulu kala paling keras pengingkarannya untuk yang satu ini. Kitab-kitab akidah para ulama salaf penuh dengan ucapan-ucapan mereka yang mengingkari dengan keras mengambil ilmu dari orang semacam ini. Mengambil ilmu dari ahlul bid'ah, mengambil ilmu dari orang yang akidahnya menyimpang, mengambil ilmu dari ideologinya menyesatkan, sangat keras. Lebih keras dari yang sebelumnya tadi. Kenapa? Dikarenakan mereka me menyemburkan pemahaman-pemahaman yang menyesatkan melalui pengajaran dia. Dia akan menanamkan racun-racun doktrin yang menyesatkan melalui uraian-uraian dia. Hati-hati. Yang ini langsung menghujam akidah, langsung menghujam keimanan, langsung menghujam tauhid, langsung menghujam prinsipnya kita. Fisik mungkin sehat, akidahnya rusak dikarenakan pemahaman dia. Yang ini sangat-sangat dilarang dalam Islam. Jangan. Jangan memandang bawaan dia yang halus, penyampaian dia yang lembut. Jangan memandang akhlaknya yang masya Allah, tutur kata, tata keramanya dan segala macamnya lembut. Itu casing, hati-hati. Jangan termakan oleh buayan-buayan yang seperti ini. Ketika kita tahu dan diketahui oleh kaum muslimin ternyata pemahaman dia menyimpang, ideologinya menyesatkan, doktrinya menyesatkan. Hati-hati. Jangan. Ini sangat membahayakan barakallahu wabarakatuh Yang ini banyak ucapan salaf yang melarang kita untuk mengambil ilmu daripadanya. Barakallahu fikum. Bahkan ada ayat, ada hadis dan kesepakatan ulama salaf dalam bab ini. Barakallahu fikum jangan mengambil ilmu daripada mereka. Jangankan mengambil ilmu, duduk bareng dengan mereka tidak boleh. Bahkan berteman dengan mereka juga tidak boleh. Mendekat dengan mereka juga tidak boleh. Condong ke mereka juga tidak boleh. Ini untuk keselamatan akidah kita dan agama kita. Barakallahu fikum. Masya Allah. Yang berikutnya lagi. Ada kurang seperempat jam lagi insya Allah. Ya, sampai setengah enam ya. Apa cukup sampai sini? Setengah enam tapi setengah enam insyaAllah ta'ala Yang berikutnya lagi yang tidak layak diambil ilmunya Mohon maaf ya Ialah as-sahafiyun As-sahafiyun Sahafi adalah seseorang yang otodidak di dalam belajar ilmu agama. Belajarnya hanya dari kitab-kitab membaca-membaca, tidak ada bimbingan dari seorang guru yang mumpuni keilmuannya. Orang yang tidak punya guru. Tarak nah, Ini dari kalangan salaf membahayakan. Ada sebuah riwayat athar dari Sulaiman ibnu Musa al-Ashdaq. belum mengatakan la yu'khadul ilmu min sahafi ada yang mengatakan min suhufi tidak boleh diambil ilmu dari seorang sahafi yang otodidak dalam uh, belajar agama barakallahu fikum juga dari Thawr ibnu Yazid beliau menyatakan la yuftin nasa as sohafiyun tidak boleh berfatwa kepada orang-orang yang namanya sahafiyun, orang-orang yang otodidak dalam belajarnya. Barakallahu E, bukan berarti dilarang membaca. Sangat dianjurkan untuk membaca kitab-kitab ulama, buku-buku yang manfaat. Tapi yang namanya ilmu itu harus ada pembimbing. Harus ada pembimbing dari kalangan seorang alim, seorang syekh, seorang ustaz, seorang dai yang mempunyai keilmuannya yang menerangkan kepada dia dasar-dasar pokok-pokok ilmu supaya jangan sampai salah. Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan dalam diwannya beliau mengatakan akhi lan tanalal ilma bisittatin saumbika an, uh, an uh, eh, bibayani wahai saudaraku kamu tidak akan bisa mencapai ilmu melainkan dengan enam perkara Aku akan sampaikan beritanya dengan keterangan dari saya. Ini poin-poin orang bisa meraih ilmu. Hirsun, wajtihadun, adanya kesungguh-sungguhan, adanya uh, keseriusan. Hirsun, wajtihadun, uh, wadhakaun, adanya kecerdasan. Wabulghotun, adanya modal, adanya biaya. Wasuhbatu ustadzin, ditemani, dibimbing oleh seorang ustadz, seorang alim, watulu zamani dan harus lama waktunya. Ada kata-kata batu ustadzin, dibimbing. Ini ilmu agama ini. Kalau dia hanya apa namanya membaca kitab, dia nggak tahu ini kitab ini bagaimana. Apakah ada benarnya, apakah ada salahnya, bagaimana penulisannya dan segala macamnya membahayakan. Ini perkara yang garing-garingan para kalafikum. Maka ketika diketahui ada seseorang yang demikian keadaannya Diminta untuk belajar dulu Jangan menyampaikan ilmu Tapi kaji ilmu secara matang Baru menyampaikan ilmunya para fikum Juga yang tidak layak diambil ilmunya Ialah orang-orang yang tidak mengerti agama Atau minim pemahaman ilmu agamanya Entah dia dikenal sebagai khatib khatib-khatib baik khatib Jumat atau khatib yang lainnya tetapi secara ilmu agamanya minim jangan ambil daripadanya atau dia dari kalangan qari yang ahli kiroah membaca Qur'annya fasih tajwid bagus tapi ilmu agamanya kurang maka tidak mengambil ilmu agama dari dia atau dari kalangan uh, penceramah-penceramah para wu'ad yang biasa memberikan mau'idhah-mau'idhah hanya mengandalkan kemampuan berbicara, kemampuan olah kata, tapi kedalaman ilmunya tidak ada. Jangan dari eh, daripadanya. Dan siapa saja ya Pak? Semuanya yang qalla ilmuhu wa qalla fiqhuhu yang sedikit ilmunya yang minim pemahaman agamanya dari siapa saja dari kalangan umat manusia yang ada sekarang ini. Sehingga yang diambil betul-betul yang dikenal sisi ilmiahnya. Ini semua sekali lagi kaum muslimin rahimakumullah untuk keselamatan agama kita, keselamatan akidah kita, ibadah kita, akhlak dan muamalah kita. Ini sangat penting babnya agama. Rewel, harus rewel dan selektif. Barakallahu dan bagi mereka-mereka yang ternyata belum memasuki atau belum masuk dalam kerangka-kerangka yang layak menyampaikan ilmu diminta memang untuk tahu diri tahu diri supaya dia belajar terlebih dahulu mengkaji terlebih dahulu mendalami terlebih dahulu punya kemampuan yang lumayan baru menyampaikan ilmu yang dia dapatkan kepada orang-orang yang memerlukan ilmu tadi barakallahu fikum jangan terburu-buru untuk menyampaikan ilmu sebab kalau salah penyampaian ilmu Yang ada adalah kesesatan dan penyesatan umat Hati-hati, sangat membahayakan Dosanya tanggung kamu sendiri Dan kau menanggung dosa semua orang yang menyimpang Gara-gara penyimpangan yang kamu sampaikan kepada mereka Dengan tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun Fallahul musta'an Wala hawla wala quwata illa billah Ini sedikit yang bisa diutarakan Semoga bermanfaat Semoga Allah Azza wa Jal memberikan bimbingan kepada kita semua untuk bisa selektif di dalam menimba ilmu agama Allah dan mencari orang-orang yang sesuai dengan kriteria dalam menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alamu bisawab. yang harus dijauhi dari ahlul bid'ah itu tokoh-tokohnya atau juga murid-muridnya. Kalau dikatakan ahlul bid'ah itu fonis, itu ulama yang menyampaikan, itu orang yang sudah parah, itu tokoh-tokohnya. Lain halnya dengan ucapan pelaku bid'ah. Kalau pelaku bid'ah seseorang yang jatuh dalam sebuah amaliyah bid'ah. Kebanyakan mereka orang-orang awam. Yang ini dinasihati, didakwai dengan cara yang baik, dengan cara yang hikmah supaya lepas dari penyimpangan-penyimpangan dia. Bedakan antara fonis ahlul bid'ah dengan kata-kata dia pelaku bid'ah. Yang dibahas sekarang ahlul bid'ah. Ya otomatis yang gede-gedenya itu. Kalau yang masih terpengaruh dengan merekanya itu lahan dakwahnya kalian. Nah, dekati dia, dakwai dia, ajak dia untuk belajar agama dengan cara yang baik, dengan cara yang bagus, dengan cara yang hikmah. Semoga dia bisa menerima dengan baik dan bisa beramal secara sunnah. Barakallahu fikum. Apakah ada perbedaan tingkatan dosa bagi kaum muslimin awam dengan kaum muslimin yang mengerti agama, yang mengerti sunnah. Apabila sama-sama mengerjakan kemaksiatan, beda. Yang lebih besar dosanya yang sudah tahu ilmunya. Kalau yang itu awam, karena keawamannya, karena kejahilannya terperosok perkara kemaksiatan. Kadang dikasih uzur, kadang kalau betul-betul awam-awam jahil-hil. Tapi kalau dia memang nggak mau mau belajar agama, maka dia berdosa nggak dikasih uzur. Tapi tingkatannya bawa Tapi orang yang mengerti agama, mengerti ilmu dari kalangan para alim, ulama, masyayikh, tokoh-tokoh masyarakat, para tulabul ilmi, para asatidah, para duat, jatuh dalam karena dosa. Ini berlipat ganda dosanya ini. Apalagi dikerjakan terang-terangan di depan halayak ramai dosa jariah maka taubatnya harus double harus segera taubat dengan taubatan nasuha kalau dia telah mengerjakan di depan banyak orang langsung di depan banyak orang dia menyampaikan taubatnya supaya jangan ada orang yang mengikuti penyimpangan dan kesalahan dia besar ya akhi kalau beramal pahalanya besar karena menggunakan ilmu nek dosa juga besar karena dosanya dengan dasar ilmu maka jangan bermudah-mudah sebagai seorang alim, sebagai seorang dai dalam bab ini. Jangan bermudah-mudah, harus ekstra hati-hati. Perkara yang e, mengandung aroma dosa tinggalkan, yang mengandung aroma-aroma syubhat tinggalkan. Jangan sampai tindakan Anda ditiru oleh umat manusia mad umat kalian nanti dapat dosa jariah sampai Anda di alam kubur. Nauzubillah min dzalik. <clears throat> Wallahu Eh, bagaimana jika kita belajar hadis Bukhari Muslim dengan tanpa bimbingan ustadz atau ulama mohon penjelasannya. Kalau yang ini mudah, tapi dengan syarat membaca syarah para ulama tentangnya. Jadi bukan semata-mata membaca hadis dan menerjemahkan, harus diiringi dengan syarah ulama. Kalau tidak juga termasuk sumber penyimpangan dan kesesatan. Terjemahannya kan lafziyah, Terkadang ada makna yang di dalamnya. Begitu dipahami secara lafziahnya larinya pada A, padahal B ujungnya sesat. Mau contoh? Mau contoh enggak? Mau contoh? Nah. Contoh sebuah hadis di, disebutkan eh, hadisnya di, dikeluarkan Imam Ahmad dalam Musnad dan juga yang lain dan dan di Hasan. Kata Rasulullah SAW beliau bersabda, ayyumam ra'atin khala'at thiyabaha fi ghairi baiti zawjiha faqad hataka sitra bainaha wa baina rabbiha itu lafadznya terjemahan lafdhiyahnya wanita manapun yang menanggalkan pakaiannya melepas pakaiannya di selain rumah suaminya maka sungguh dia telah merobek tabir antara dia dengan Robnya. <clears throat> Tetap terjemahan lahliyahnya Kalau antum dengarkan terjemahannya semata, apa yang antum pahami? Apa yang antum pahami? Yang dipahami secara lahliyahnya adalah wanita tidak boleh melepaskan pakaian di selain rumah suaminya. Maka ini pemahaman lahliyah ya, Pak. Ketika wanita e, tersebut main ke rumah orang tuanya, nginap, kepingin mandi, tidak boleh lepas baju. Kenapa dia melepas baju di selain rumah suaminya? Ini bukan rumah suami, rumah siapa ini? Rumah siapa ini? Rumah bapaknya. Dia main ziarah bersama dengan suami ke rumah sahabat karibnya. Nah, sahabatnya di Purbalingga ini. Udah malam nginap, Resikonya apa? Ya harus begitu terus Atau nggak lepas-lepas baju Gitu-gitu aja perempuan tadi itu Kalau mau e, buang air kecil Ya tidak bisa nggak boleh dilepas Ketika mau mandi tidak bisa nggak boleh dilepas Kenapa? Bukan rumah suaminya Dan subhanallah ada yang punya pemahaman seperti ini Makanya saya bisa bikin contoh Tapi bukan di Purbalingga orangnya Di Surabaya <clears throat> Pas di Surabaya Di tempat saya di sana ada punya pemahaman seperti ini. Saya ditanya kaget, kok ada ya pemahaman kayak gini? Ini dari mana sumbernya itu? Saya tanya lagi, itu dari mana sumbernya itu? Ternyata dibawakan riwayat ini. Saya cuma tepuk gini aja. Ya Allah. Akibat para dai-dai yang tidak mau belajar agama dengan matang, modal tampang beken, tampangnya ganteng, omongannya maknyes selesai menyesatkan. Hadis ini dijelaskan dalam syarahnya. Lihat dalam kitab Faidul Qadir Al-Munawi rahimahullah menerangkan maksud daripada hadis ini adalah larangan bagi wanita untuk menampilkan auratnya di depan laki-laki yang bukan mahram. Dia boleh menampilkan aurat hanya untuk suami. Itu maknanya. Bukan terkait dengan yang dibahas tadi itu. Kalau dia main ke rumah orang tuanya, dia mau mandi, di kamar mandi dia terkunci rapat, gak ada masalah. Atau dia di kamar sama suaminya sendiri, dia main sama suaminya, gak ada masalah. Walaupun di rumah orang tuanya, dikarenakan hanya menampilkan untuk suaminya saja. Tidak boleh dia menampilkan aurat di depan laki-laki yang bukan mahram. Dipahami? Ya? Atau nggak boleh dia membuka hijab di selain mahramnya. Itu maknanya. Sampai ada yang tanya Ustaz kalau saya belanja baju di mall Terus saya kepingin nyoba di kamar ganti Boleh gak Ustaz? Loh, ya boleh-boleh saja kan ada tirainya Tapi kan Ustaz itu kan bukan rumah sang, sang suami Maksudnya gimana ini? Dibacakan riwayat tadi Tepuk Ustaz lagi ya Pak Menyesatkan dan memberatkan umat dikarenakan tidak paham ilmunya Hati-hati Bisa tapi diiringi dengan penjelasan syarahnya supaya jangan sampai memunculkan kegaduhan dan pemahaman yang menyimpang. Barakallahu fiikum. <clears throat> Paham ini? Nah, sudah ya, cukup ya. Cukup insya ya. Nah, iya, jangan teruskan nanti malah tidak teratur, teratur buka puasanya nanti. alhamdulillah ini yang bisa diutarakan semoga manfaat dan semoga ke depan kita semakin selektif di dalam mencari e, bimbingan seorang ustadz bukan mengajarkan taklid dan fanatik bukan sebab bukan satu orang tetapi siapa saja yang memiliki kriteria di atas maka ambil ilmu daripadanya barakallahu fikum sementara cukup sekian نكتفي لهنا سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله